رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين Insyaallah kita lanjutkan uh, Sekarang halaman 18 untuk yang Fathul Mu'in halaman 18 dimulai dari ghairu Musta'amilin kalau kemarin kita sudah mengetahui syarat-syarat gusel atau syarat-syarat toharoh. bahwasanya toharoh adalah syarat pertama dari sholat. kemudian di antara adalah toharoh anil hadaf. dan toharoh anil hadaf itu bentuknya adalah apa bentuknya berwudu. Mas uh, Rahmat, tolong di diputar diputar. diadarkan Dari yang hari Senin dan Rabu. Iya. Uh, dan yang namanya wudu sebagaimana dengan syarat ghusl itu adalah lima. Yang pertama adalah ma mutlak ya kan. Yang pertama ma mutlak dan kemarin alhamdulillah telah kita bahas tentang air mutlak. Apa itu air mutlak? Definisinya dan batasannya. Kemudian ma'un mutlakun ghairu mughtasilin atau ghairu musta'malin. Ma mutlak yang tidak musta'mal. Ghairu musta'malin fi fardhi taharatin min raf'i hadatsin aw asghar wa akbar. Walau min tuhri hanafiyin lam yanwi aw sabiyyin lam yumayyiz li tawafin wa izalati najasin walau ma'fuwan anhu yaitu bukan air bekas toharoh baik menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Bukan air bekas toharoh baik menghilangkan hadas kecil seperti wudu atau menghilangkan hadas besar seperti mandi. Walaupun toharohnya seorang bermadhab Hanafi. Ingat tadi ada rafa hadas menghilangkan hadas dan juga ada izatun najis, tahara yang menghilangkan najis, mencuci najis, mencuci benda yang kena najis. Baik, menghilangkan hadas kecil atau besar walaupun taharahnya seorang bermadhab Hanafi yang ia tanpa berniat. Dalam fikih Syafi'i itu diwajibkan niat sebelum taharah. Ya bahkan sebelum wudu. Bahkan sebagian atau beberapa dari ulama madhab syafi'i mereka menganjurkan berwudu dengan melafalkan niat tertentu dan itu tidak benar nah dalam madhab hanafi niat itu tidak dibutuhkan dalam toharoh niat itu tidak dibutuhkan dalam toharoh sehingga di sini di dalam Fathul Mu'in ini atau sebagian ulama Syafi'iyah mereka membedakan antara taharahnya Hanafiyah dengan selain Hanafiyah karena mereka tahu bahwasanya Hanafiyah tidak membutuhkan niat ya kan Thank you. Ya. Kemudian uh, karena Hanafiyah tidak menggunakan niat. Kemudian Syafi'iyah sangat perhatian dengan yang namanya niat. Nah, di sini mereka Syafi'iyah membedakan sikap toharohnya Hanafiyah dan juga tentu membedakan hasil air dari toharohnya seorang Hanafi hasil dari toharohnya seorang Hanafi, yaitu airnya. Apakah air seorang Hanafi itu mustahil atau tidak? Hmm. Karena seorang ulama Syafi'iyah di sini menganggap bahwa saya seorang Hanafi itu seolah tidak tidak wudu. Ngerti nggak? Iya. Karena nggak berniat. Makanya setelah itu disamakan dengan anak kecil. Lihat di sini Lam yanwi au sabiin lam yumayyiz li tawaf. Kita bandingkan di sini. Anak kecil ya, waktu itu kita kan udah tahu 7 tahun diperintahkan untuk sholat ya kan. Kalau 10 tahun di dipukul. Nah, anak kecil yang 7 tahun walaupun sholat misalnya, apakah sholatnya itu berpahala untuknya? Tidak. Hah? Karena dia sebenarnya belum diwajibkan atasnya untuk sholat, belum balik. Nah itu seolah sama seperti tidak sholat sebenarnya. Ya enggak? Sama seperti enggak sholat. Sholatnya itu sholat tidak sah secara syar'i karena tidak dianggap. Tidak berpahala. Tetapi hanya sebagai pelatihan. Sebagaimana juga Hanafi dalam berwudu. Karena tidak berlandasan niat. Jadi seolah tidak wudu. Makanya di sini komparasi di sini ada contoh seorang Hanafi bermadzhab Hanafi yang berwudu sama aja dengan seorang sobi yang wudu karena dua-duanya sama-sama nggak nggak niat, maksudnya yang nggak niat dua-duanya. <laughs> yang yang anak kecil nggak niat, yang Hanafi juga tanpa niat. Makanya di sini tulis lam yanwi. Ia tanpa berniat, seorang Hanafi tersebut tanpa berniat. Jadi manzilahnya di sini seolah seperti manzilah anak kecil yang disuruh oleh bapaknya untuk berwudu. Kamu wudu kamu anak. Wahai anak kecil atau siapa misalnya Regi waktu masih belum balik umur 7 tahun, Regi kamu wudu kamu iya apa-apa gitu kan habis itu wudhu. nah wudhunya lagi ini kan bukan dalam nggak tabar dalam syariat ya. meskipun tanpa niat mau terserah yang penting wudhunya anak kecil belum belum balik itu tidak membuahkan pahala tetapi wajib atas ayahnya untuk me, me, memerintahkan untuk sholat dan pasti memerintahkan untuk wudhu juga mengajarkan sebagaimana juga bersucinya seorang yang bermadhab Hanafi nah sekarang pertanyaannya dalam fikih Syafi'i atau kita ketahui seorang anak kecil yang berbudu itu wudunya sebenarnya tidak mu'tabar. Apakah ketidakmu'tabaran wudu ini menyebabkan air yang musta'mal atau tidak? Tadi kan kita tahu bahwasanya wudu sunnah air bekasnya itu tidak musta'mal kan? Tidak musta'mal. Wudu sunnah ingat tadi wudu wajib ini yang dimustamal wudu wajib ingat tapi kalau wudhu sunnah, misalnya wudhu untuk dua kalinya, nah wudhu yang kedua kalinya ini itu tidak mustamal ya kan? Nah bagaimana dengan ini? Anak kecil yang belum sah sebenarnya sholatnya, namun ia sholat dan dia berwudhu. Apakah wudhu bekasnya itu mustamal dihukumi atau tidak mustamal? Di sini dikatakan walau meskipun meskipun dia bekas seorang Hanafi atau anak kecil. Lihat tawaf. Untuk tawaf ya berarti wudu butuh wudu. Nah, karena karena tawaf butuh suci kan, butuh wudu. Nah, maka di sini apa? Dihukumi tetap sebagai musta'mal bekas mereka. Anak kecil datang misalnya kan udah terdidik untuk sholat tadi, kemudian datang wudu. Antum kumpulkan airnya, ya itu nggak bermanfaat untuk antum mustamal tapi kalau minum diminum selama air tersebut nggak masalah nggak masalah apalagi kok ponari anak kecil itu ya nggak apa-apa ya keramat ya Hah? apa oh ataupun anak yang belum mumayyiz untuk tawaf dan mencuci najis walaupun najis yang maafu. walaupun najis yang yang maafu, misalnya diantara najis yang maafu misalnya apa mazi misalnya hmm. madhi itu najis bukan mani madhi nah madhi itu najis di, di antara madhi itu kan kadang netes itu sedikit sekali ya sedikit sekali gitu kan nah yang sedikit sekali itu maku. dimaafkan namun ketika antum mencucinya sebenarnya cukup diinin gak apa-apa sih karena kecil sekali mencuci badannya yang terkena tetesan yang kecil itu dengan air berapa tetes, nah air tersebut menjadi najis, mustamal, begitu. Makanya di sini mencuci najis walaupun najis itu maku, Walaupun najis itu kecil sebenarnya maku, Antum diamkan juga nggak masalah. Tapi ketika antum mencuci mencuci badan karena terkena najis yang kecil itu, maka apa? Maka air yang antum pakai untuk mencuci itu menjadi najis, menjadi mustamal qalilan ay hala kaunil musta'mali qalilan ay dunal qullatain. Selama air musta'mal atau air bekas itu dalam jumlah sedikit. Nah, sedikit itu berapa? Dunal qullatain, kurang dari dua kullah. Kurang dari 107 ah, kilogram. Fa'in jumi'al musta'malu fabalagha fa mutahhir Apabila air-air musta'mal dikumpulkan hingga mencapai dua kullah, maka menjadi barulah menjadi air yang suci dan mencucikan kalau misalnya itu mau mengumpulkan yang bisa digunakan untuk bersuci lagi sebagaimana sebagian masjid kalau kita lihat tempat wudhunya itu kan digenang airnya ya kan ya enggak habis eh, eh, ada tempat wudhunya terus bawahnya itu genangan air ya kan nanti kalau mau ke dalam tempat wudhu itu seperti ada sirot jembatan atau semacamnya itu bawahnya air Nah itu semua air mustamal itu. Kalau kemudian diliterin sampai 200 liter, nah itu berarti bisa dipakai lagi, taruh lagi di dalam kulahnya, kucur lagi, ya gitu kan. Jadi di, diisi ulang, di recharge dengan air yang tadinya mustamal, kemudian menjadi apa? Menjadi maun tohur, begitu maksud. Oke. Okay. Apabila air mustamal dikumpulkan hingga mencapai dua kulah, maka menjadi air yang mutahir lagi, yang bisa digunakan sebagai bersuci lagi. Kama law jumi'al mutanajjisu fa balagha qullataini wa lam yataghayyar wa in qalla ba'du ba'du bitafriqihi. Sebagaimana pula jika air mutanajjis yaitu air yang terkena najis asalnya nah, sebentar air mutanajis air yang terkena najis ingat dalam fikih syafi'i air yang kurang dua kullah jika terkena najis maka dia menjadi najis Susah kan? Antum punya air sebakul misalnya atau sepanci, kemudian antum taruh najis di situ, kotoran tikus, taruh satu butir di situ, pleng, najis dah jadi. Ya, jadi apa? Air sebelanga apa gimana gimana bar gimana saya uh, susu sebelang apa air tohur sebelanga dirusak oleh Nah, tanya tikus titik gitu kan. Gitu dalam fikih Syafi'i selama belum dua kullah. Namun ketika sudah dua kullah dimasukin beragam kotoran pun tetap. Nah kalau misalnya kotoran tikus tadi kan berpotensi untuk merubah rasanya kan. Makanya sebagaimana jika air mutan najis yaitu air yang terkena najis yang belum sampai dua kullah ingat itu. Air yang terkena najis belum sampai dua kula. Nah, air yang terkena najis belum sampai dua kula itu dikumpulkan. Misalnya antum mempunyai dirijen banyak. Nah, tiap-tiap dirijen tersebut antum masukkan kotoran. Nah, kan jadi najis tuh kan? Kemudian antum kumpulkan lagi siap semua dirijen tersebut ke dalam kolam. Semua yang dirjen masukin ke dalam kolam, akhirnya ukurannya sampai 200 liter. Nah, alhamdulillah jadi tohur lagi. <laughs> ya, sebagaimana jika air muntah najis terkumpul, tapi dengan syarat nantinya terkumpul dalam dua kula di dalam kolam itu, dalam keadaan tidak berubah. Walaupun setelah diambilnya kembali menjadi jumlah sedikit. Maksudnya gini, Misalnya dalam dirijen yang antum kumpulan 10, 20 dirijen itu, masing-masing dirijen 10 liter. Masing-masing antum kumpulan kotoran dimasukkan kotoran di dalamnya. Nah, tiap-tiapnya itu terpengaruh kotoran, terpengaruh airnya, ada yang baunya, rasanya, kan, kotorannya bermacam-macam. Namun ketika dikumpulkan di dalam kolam, dua kolah jadinya, bukan dua kolah, dua kolah, dua kolam bukan, dua kolah. Akhirnya dia menjadi bersih. Ya. Dicium? Enggak. Biasa. Dirasa? Biasa. Dirasa. uh, kemudian dilihat warnanya? Warna biasa. Nah, di sini dia menjadi maun tohur, suci dan mencucikan. Kalau memang itu ada kerjaan kayak gitu. Jadi, nah ya. Oke, okay, begitu ya. Oke, okay, paham berarti. Kemudian fa'ulima annal isti'mala la yathbutu illa ma'a qillatil ma. Maka dapat diketahui bahwa kemusta'malan air atau status kemusta'malan air itu hanya pada air yang sedikit. Berapa sedikit tadi? Yang kurang dari dua pola. Boleh antum kumpulkan? Boleh antum kumpulkan. Kalau kumpulkan ternyata zatnya seperti zat maun tohur maka dia menjadi zat maun tohur ay wa ba'da faslihi 'anil mahallil musta'mal 'anil mahallil musta'mili musta'mili walau hukman ka an jawaza mankibal mutawaddi aw rukbatahu wa in 'ada li mahallihi aw intaqala min li ukhra apa maksudnya ini setelah terpisah dari tempat kegunaannya walaupun hanya secara hukum seperti air basuhan yang melewati pundak orang berwudu atau lututnya walaupun kembali ke tempatnya semula atau air yang berpindah dari tangan satu kepada tangan yang lain. Maksudnya paham? Antum berwudu, membasuh muka. Kemudian air basuhan antum kan bukan nih. Ah, wudu wajib basuhan pertama, oke? Okay? Basuhan pertama. Ya kan? Airnya ke sini. Dah. Kalau udah lewat nih terpisah. Berarti mustamal kan? Nah, kemudian antum salto ke bawah, balik lagi kan ke muka airnya. Nah, air balik ke muka di sini apakah dia masih mustamal atau dia sudah berubah menjadi air yang bisa digunakan lagi? Mustamal tetap itu maksudnya di sini. Walaupun terhadap secara hukum seperti air basuhan yang melewati pundak orang berwudu atau melewati lutut, lututnya walaupun kembali ke tempatnya semula. Ngerti nggak? Ya, antum gini air basuh pertama dan fardu sholat ah, sholat uh, ah, wudhu fardu wudhu, wudhu wajib nah kemudian antum kayak gini habis itu airnya ke ketiak Nah kemudian antum gini, airnya balik lagi ke bawah. Nah di sini airnya mustamal atau enggak? Mustamal karena dia sudah infisol, sudah terlepas dari tempat asalnya dia dibasuh. Walaupun dia kembali lagi, kembali lagi di sini enggak? Bukan berarti statusnya kembali ke air yang tahur lagi enggak, tapi mustamal gitu maksudnya atau air yang berpindah dari tangan satu kepada tangan yang lain. Ah, pokoknya begitulah. Antum paham lah pokoknya tadi contoh tadi. Jadi tidak usah mencontohkan untuk semuanya. Kemudian naam, yes. Di sini artikan memang benar. ya atau bahasa gue tulis yoi gitu. <laughs> la yadurruni eh la yadurru fil muhditsi infisalu al-ma'i minal kafi lasa'idi tidak apa-apalah bagi penanggung hadas kecil air berpindah dari telapak tangan ke hasta ini maksudnya apa ini ini eh, terjemahannya malah membuat tidak mengerti tidak apa-apalah ini bahasanya Melayu atau apa ini tidak apa-apalah tidak apa-apalah bagi penanggung hadis kecil air berpindah dari telapak tangan ke hasta. Hasta sini berarti. Hah? Telapak tangan sini. Berarti dia masih dalam satu mahal, satu tempat. Nah, misalnya antum air, antum buat membasuh tangan untuk mencuci tangan. Nah, ini kan telapak tangan. Kemudian berpindah ke sini. Nah, di sini tidak apa-apa hukumnya. Karena apa? Belum terlepas dari tempat yang seharusnya. Ya. <laughs> Antum main kayak gini, fit terus balikin gini nggak masalah nggak masalah tapi ketika antum keterusan gini ser abis wow udah lewat udah lewat dia uh, berarti sudah masuk ke dalam musta'mal wala fil junubi dan bagi orang junub sekarang infisaluhu minar ra'si ila nahwi sadri mimma yaglibu fihi taqadhuf Kepindahannya dari kepala ke anggota-anggota yang badan lain yang dapat ditetesi air dari kepala itu seperti pada dada. Saya membaca Arabiknya lebih mudah daripada membaca terjemahnya sejujurnya. Orang junub misalnya. Perbedaan orang junub dengan orang yang berwudu. Wudu itu wajib cuma hal-hal atau bagian anggota tertentu. Mas, kalau misalnya orang junub itu untuk semuanya. Untuk semuanya. Nah, jadi kalau misalnya antum membasuh muka ketika mandi junub, pertama mandi junub masuk muka atau cipratin muka ah, pakai pakai pakai selang gitu, matanya dingin. Nah, terus ke sini ke sini sini sini sampai ke paha. Air tetesan ke paha tersebut atau aliran ke paha tersebut, apakah dia mustamal atau enggak? Ah, ayo gimana fatwa antum? Gimana? Ah, antum masukkan ini ke sini ke mata antum teruskan ini termasuk mandi junub kemudian ke sini airnya mustamal atau tidak mandi junub ini enggak mustamal bukan karena masih belum belum tapi bisa juga nggak bakal jadi mustamal kalau didiemin di tubuh terus <laughs> <laughs> Iya Deni Deni manusia ikan. Iya begitu ya. Jadi tetap dia belum mustaman. Tetapi ketika misalnya di sini kemudian mau menetes, menetes kemudian, wow jangan sampai menetes, terus ternyata menetes sampai ke paha. Nah sekarang mustamal bukan? Mustamal karena udah terpisah dari tubuh. Iya. Kalau misalnya antum rambutnya gini, ser ke kan? atas kalau Ustaz tanda hujan sampai jangan sampai tetap aja itu udah mustamal namanya koma mandi junub atau mandi setelah haid ya kan ya eh, itu karena contohnya seperti maksudnya batasannya seperti itu ya udah seperti itu kita hukumi itu dalam fikih syafi'i ya hmm. kemudian faro cabang lau ada kolal mutawaddi'u يده بقصد الغسل عن الحدث أو لا بقصد بعد نية الجنوب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد الاقتصار عليها آه، بلا نية اعتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها إيه، آه، Apabila seseorang berwudu memasukkan tangannya ke dalam air sedikit, berarti air yang dua, di bawah dua kula. Anggap aja ke kolam antum yang kecil itu. Dengan maksud membasuh hadat. Ngerti? Antum berhadat buang angin kecil atau buang angin besar. Nah, kemudian pengen wudu. Ya. Kemudian ada ada kolam kecil di rumah antum atau bak mandi, ah, isinya air tohur. Ah, antum memasukkan tangan antum di situ. Atau tidak bermaksud tetapi setelah ia niat mandi junub. Hmm. Atau antum tidak bermaksud untuk membersihkan apa-apa, tapi antum sudah niat sebelumnya mau mandi junub. Hmm, ngerti gak? Antum junub ya. Kemudian datang ke kamar mandi nawa itu nah, mandi junub mau nawa itu mandian junuban masuk <laughs> masuk kemudian antum masukkan tangan antum ke dalam air sedikit ke dalam air yang dibuat belum jadi dua kulas itu atau setelah tiga kali membasuh muka setelah tiga kali membasuh muka atau baru satu basuhan namun ia bermaksud cukup membasuhnya satu kali bingung kan atau baru satu satuan namun ia bermaksud cukup membasuhnya satu kali karena basuhan pertama satu kali itu wajib Hah? apa itu? oke okay. dalam pada itu ia tidak niat menciduk air dan tidak bermaksud mengambil air untuk tujuan lain maka air yang di tangannya itu dihukumi mustamal bagi tangan satunya Hmm. Ngerti gak sih? <laughs> Dengan air itu, ia hanya bisa membasuh lengan tangan yang menceduknya itu saja. Nggak bisa. Hmm. Gimana? Ngerti ya? hmm. Antum masuk air sini, Ya bisa yang satunya. Pokoknya bingung lah, nggak usah. Pokoknya bingung, nggak usah. Nggak usah. Iya nggak usah aja lah. Karena ujung-ujungnya kita nggak ikutin ini, ya? Udahlah, udahlah yuk. Udah, udah, capek saya. Udah, udah membahas jauh-jauh, nanti ujung-ujungnya kita batalin gitu kan? Kita nggak ikuti itu, ya? Udah kita langsung ke majmu aja. Ah, apa? Itu antum baru satu buku. Bagaimana kalau nanti anak talibin yang ini, kemudian nanti yang tuhfatul muhtaj belum dan lain-lain. Pokoknya semakin kesini maksudnya di era 8 Hijriah, 9 Hijriah, 10 Hijriah itu semakin model-modelnya kayak gini. Ulama-ulama era 8 dan 9 dan 10 Hijriah dan 11 Hijriah. Modelnya kayak gini, nggak jauh-jauh pembahasannya. Tapi kalau misalnya antum ke misal al-um ya itu udah pendapatnya tuh simple nggak detail ya nggak detail seperti ini dan juga apa yang ada di Fathul Muin itu ambil dari Fathul Muhtajib Ibnu Hajar Al-Haytami persis dan juga nanti mirip dengan hasiat Ibrahim Al-Bajuri teman Ibrahim Al-Bajuri datang setelah Fathul Muhtaj dan juga mirip dengan hasiat yang lebih mirip dengan An-Nawawi Al-Bantani Nihayatu Zain belum kitab-kitab lainnya seperti karya Zakaria, Zakaria Al-Ansari, Fathul Wahab dan lain-lain. Macam-macam. Bukan macam-macam. Sama, mirip, intinya sama. di detail detailin dan memusingkan. Ya. Oke, kita langsung ke Al-Majmu'. Sekarang dikatakan an 'anil bauli wal iltisali fihi laisa li'annahu yanjusu aw yunajisu bimujarrad dzalika bal li'annahu yuqaddiru wa yu'dhi ila katahwiri. Baik, sekarang kembali ke ini. Aduh, hadis ini udah saya hapus. Tadi hadis pelarangan untuk apa? Mandi di air di bawah kadar dua kulah ya kan? Nah, dihukumi di sana apa? Air tersebut tidak bisa lagi dipakai lagi. Kemudian di hadis lain la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri fihi ha thumma yaghtasilu fihi ya la yajri thumma enggak ada fihi la yajri la yajri thumma yaghtasilu fihi janganlah seorang dari kalian kencing di air tergenang air yang rokit yang diam ha yang tidak mengalir kemudian mandi di dalam air tersebut ngerti Jangan kencing di situ, setelah kencing antum mandi di situ. Nah di sini ulama berbeda pendapat di sini. Ulama berbeda pendapat dalam apa penghukuman terhadap air ini. Bagaimana kita menjudge air ini? Don't judge the air by its cover, ya kan? <laughs> Jangan menjudge udara, kan air kan udara. Water maksudnya. Nah di sini air di sini dihukumi najis atau enggak? Nah sebagian ulama mengatakannya najis sehingga apa? Sehingga Rasul melarang untuk mandi di situ karena air tersebut sudah najis. Nah itu yang dipakai oleh Syafi'iyah oleh mereka ini. Padahal yang lebih sahih adalah apa? Bahwa saya tersebut itu hadis tersebut bukan berarti kencing tersebut menajiskan air itu bukan dilihat dari hadis lainnya yaitu laun rasa uh, laun warna rasa dan apa bau tetapi tiga karakteristik ini dalam penghukuman dalam hadis itu doif sebenarnya cuma para ulama bersepakat hmm? al-ma'u inal al-ma'u la yunajisu syai'un ha illa ma taghayyara bihi ah, laun dan itu yang tiga hal tadi Nah, al-ma'u la yunajjisuhu syai' atau inal ma'u la syai' itu sahih, tapi tambahan yang untuk laun dan ininya itu sebenarnya dhaif. Tetapi Ibrahim bukan dhaif itu, melainkan para ulama sudah berijma sepakat. Para ulama sudah sepakat. Nah, ijma di sini menjadi hujah. Sepakat bahwasanya jika air berubah laun, lah berubah warna, rasa dan baunya maka ayat tersebut yang tadinya statusnya mutohir menjadi tohir saja atau menjadi najis gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ada seseorang kencing di suatu genangan air, apakah dia boleh kemudian mandi di air tersebut? Dilihat. Harusnya dilihat dari kadar airnya. Apakah air tersebut baunya berubah? Apakah air tersebut warnanya berubah? Apakah air tersebut rasanya berubah? Ini yang paling berat karena harus merasakan dulu. Kalau warnanya tidak berubah, cek dulu. Baunya, baunya tetap. Nah, kalau baunya tetap, nah baru dia langsung cek rasanya. Kalau rasanya ternyata tapi kita belum tahu rasanya gimana. Ya. Jadi begitu. Tapi yang penting zon rojihnya gimana? Kalau misalnya tidak berubah, ya sudah mandi saja di sana. Ya. Itu bukan pada sebatas kencing saja, melainkan buang tinja pun bisa kayak gitu. Seseorang buang air di sana, buang-buang atau kita kenal BAB di sana, kemudian dicek lagi. Tetapi ya jelas ngapain ya? Tapi di sini ibrohnya bukan karena ininya loh. Bukan sebagai pelarangan ini bukan berarti menajiskan air tersebut bukan dilihat lagi melainkan Rasulullah melarang seperti itu kenapa karena kalau misalnya dikencingi atau di double E kan double E kan itu orang kalau melihatnya bakal ilfil ya kan iya, asik nggak mau orang-orang ngapain saya wudhu di sana orang baru disirami sesuatu. Jadi ngapain? Orang tuh bakal jijik gitu Tapi bukan berarti serta merta dikencingin berarti ya, najis enggak. Belum tentu. Dilihat dulu dari zatnya berubah atau enggak. Gitu ya. Itu yang sahih. Nah, oleh Syafi'iyah memakai itu. Makanya di sini memenawi membantah. anah yang baul melarang pelarangan kencing dan pelarangan irtisal di dalamnya, mandi di dalamnya laisa li annahu yanjus Bukan berarti karena dia itu najis bukan. Atau yunajis yanjus bimunjarro rozdalika Bukan berarti air tersebut langsung serta-merta menjadi najis karena hal itu aja, karena dikencingin enggak. Bal li'annahu yuqadhiruhu wa yuaddi ila taghayyurihi. Melainkan karena apa? Karena membuat kotor aja gitu loh. Membuat orang merasa itu kotor. Wa yuaddi ila taghayyurihi dan menjadi atau berpotensi merubah zat air tersebut walaupun belum tentu merubah. Ya. Jadi bahkan Imam Syafi'i sendiri memakruhkan irtisal di air yang rokit. Di sini makruh di sini dimaknai bukan haram. Oke. Baik, kemudian sebagian ulama Syafi'i yang mengharamkan ma'us musta'mal untuk dipakai to toharoh lagi mereka berkias, berasal dengan kias dengan apa? Dengan ma yang atau najas. Coba ma yang atau najas itu otomatis apa? Airnya itu ya mengikuti dengan najis, ya kan? Misalnya tidak bisa dipakai lagi. Kalau misalnya ini nggak bisa, ya harusnya ini bisa, begitu juga dong gitu. Kata sebagian ulama syafi'i atau keumumannya. Kemudian Imam Nawawi malah menjawab. Imam Nawawi menjawab, Jawabnya untuk mereka dari tiga sisi. Yang pertama, la nusallim najasatahu idza lam yataghayyar wan fasala wa qad mahal. Kita tidak terima penghakiman akan kenajisan mak mustamal ya kan? Selama apa? Mak mustamal itu tidak apa? Tidak yataghayyar. Tidak apa? Tidak berubah. Ya kan? Enggak berubah. Sementara antum berwudu, anggota tubuh yang antum kan itu suci apa enggak? Suci. Lalu apa yang membuatnya terkiaskan dengan benda menghilangkan najis? <clears throat> yang antum yang antum hilangkan dalam wudu itu kan bukan najis, ya kan? Nggak ada kenajisan di tangan antum di muka antum. Berarti nggak bisa dikiaskan dengan menghilangkan najis. Dan air setelah keluar dari muka netes gitu, ya bukan berarti kan semanzilah dengan najis. Sebagaimana kiasan antum. Itu sisi pertama. Sisi kedua, anna hakamna binajasatihi limulaqatihi mahallan najasan bi khilafil musta'mal fil hadath. Yang kedua, kita menghukumi izalatun najas, air bekas izalatun najas, air bekas menghilangkan najis, ah, kita menghukumi kenajisan air tersebut karena apa? Karena air tersebut bergabung dengan kenajisan tersebut. Atau bergabung dengan tempat yang telah dinajisi. Bikhilaf dengan selain apa? Sebaliknya, al-mustamal fil hadath beda dengan mustamal fil hadath. Tempat tidak najis. Kemudian air di mustamal fil hadath itu tidak apa? tidak tercampur baur dengan najis sedikit pun. Mirip-mirip dengan yang pertama ya. Mirip-mirip dengan yang pertama. Kemudian sisi yang ketiga, annahu intaqalat ilahi najasa. Bahwasanya air mustamal bekas izalatun najas itu najis tersebut kan berbaur dengannya kemudian kan pindah. Ya kan? Pindah dan bersama zatnya dengan air bekas. Kalau misalnya ada kotoran atau tinja di tangan antum, kemudian antum mencucinya, otomatis air tersebut otomatis najis atau tinja tersebut pindah dari yang di atas tangan menuju ke dalam zat air. Nah, ya kan? Adapun kalau hadas nggak ada hal seperti itu. Berarti pengkiasan antum dengan hadas dengan dengan menghilangkan najis itu penghiasan yang tidak tidak sesuai. Itu kata Imam Nawawi. Kemudian penghukuman terhadap mak yang ini itu para ulama secara garis besar ada dua pendapat. Yang pertama, sebagai pendapat Syafi'iyah itu tidak bisa dijadikan sebagai mutahhir. Air musta'mal tidak bisa yang musta'mal yang hadaf ya, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai media mensucikan wudhu dan semacamnya. Itu adalah pendapat Syafi'iyah tentu saja. Karena Imam Syafi'i juga berpendapat seperti itu juga pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat Ahmad. Dan lawannya yang berselisih dengannya bahwasanya musta'mal tersebut itu mutahhir tetap. Itu yang kita sebut apa musta'mal dari yang raf'ul hadath ya, bukan yang izalun najas. Raf'ul hadath itu mutahhir, bisa menjadi media untuk mensucikan. Ini adalah perkataan Imam Az-Zuhri Imam Az-Zuhri Az-Zuhri hidup sebelum Imam Mazhab tentu saja kemudian Imam Malik kemudian Al-Auza'i maaf maksud anda uh, di awal-awal kehidupan Imam Malik seperti Abu Hanifah dan juga Malik bertemu dengan Zuhri adapun selainnya tidak awal Auza'i Auza'i pertengahan abad kedua wa huwa asyharu riwayatin anhu Nah, ini jadi Imam Malik dalam satu salah satu riwayat mengatakan bahwasanya air musta'mal mutohir dan itu yang lebih sahih. Air musta'mal untuk raful hadas itu mutohir. Itu yang dipilih oleh siapa Imam Nawawi juga. Ibrahim An-Nakhai dan yang lain-lain dari para sahabat dan tabi'in mereka berkata Fiman nasiya masha sihi fawajada fi lihyatihi balalan yakfihi mas'uhu bidzalikal balal Barang siapa yang lupa untuk mengusap kepalanya, kemudian dia menemukan di jenggotnya ada basah-basah bekas wudhu tadi, yakfi mashuhu di balal dia cukup untuk mengusap ini berbekal dengan apa? Air yang basah di sini. Kalau misalnya ini air basah di sini, ini keluar ya udah menjadi mustahil harus kan? Tapi ternyata masih bisa untuk melengkapi yang belum. Nah, Ibrahim anu, itu bukan Ibrahim anak nakhai juga. Diriwayatkan dari Ali, ibn Umar, Abu Umamah, Abu Umamah Al-Bahili, sahabat. Kemudian Atha, tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, Makhul, tabi'in, Ibrahim anak nakhai anak nakhai tabi'in. Banyak berarti yang berpendapat seperti itu. Kemudian Ibn Muzir berkata, "Wa ya yadullu ala annahum yarawna al-musta'mal mutahhirah." Ini menunjukkan bahwasanya mereka menganggap bahwasanya air yang musta'mal dalam wudu itu bisa menjadi bekal untuk mentathir, ya kan? <clears throat> Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa saya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi ya. Kemudian beliau melihat ada kilatan di badannya. Kilatan di sini bukan berarti ada suatu kilat gitu enggak. Tetapi kilatan di sini maksudnya apa? Masih belum terkena air dari badannya itu fa'akhadha sya'ran min badanihi alaihi ma kemudian dia mengambil me, me, memegang rambut di tubuhnya bukan rambut ini melainkan rambut di dalam tubuhnya di atas tubuhnya yang masih ada airnya kemudian dia apa ya mengusap-ngusap bagian yang belum terkena air tersebut misalnya di dada misalnya ada rambutnya kemudian lihat oh di sini belum terkena air kemudian diambil eh, diambil gini, kemudian begini. Kalau misalnya berpendapat mau mustamal, nggak boleh karena apa? Udah terpisah. Udah terpisah kemudian masuk sini. Tapi bisa aja nggak terpisah. Kenapa? Karena sama-sama anggota tubuh yang diwajibkan dibasuh ya kan dalam mandi junub. Ya nggak? Belum terpisah ini, masih di tangan kan? Ya nggak? Ngerti? Kecuali kok digoyang-goyang gini baru tercipat kemudian ah, ambil lah, terpisah udah terkeluar dari tubuh. Rumit kan? Iya. Kemudian jadi alas, uh, alasan bahwasanya musta'mal tetap dalam ketohurnya yang seperti tadi. Kalau misalnya antum memperbaharui wudhu misalnya, uh, antum memperbaharui memperbaharui wudu wudu kedua, wudu sunnah. Air bekas itu mustahil atau enggak dikatakan hukumnya? Tidak kan? Karena sunnah. Ya. Kemudian mandi kamu antum wudu yang ketiga berbekal dengan air bekas wudu yang kedua. Boleh enggak? Boleh. Sekarang kok bisa wudu yang pertama kok dilarang untuk digunakan? Apa bedanya sebenarnya? Alasannya kan cuma apa? Cuma karena air yang pertama itu adalah bekas untuk menghilangkan hadas. Sedangkan hadas itu ma'nawi ya kan? Iya. iya. Dan air itu sifatnya apa? hisi Nah, jadi kenapa yang hisi dikiaskan dengan yang ma'nawi? Nah, nah di sini berarti kurang tepat gitu. Jadi yang lebih tepat adalah kita tidak mempermasalahkan mustamal. Alhamdulillah setelah berpusing-pusing dan saya juga udah letih ini. Sebenarnya masih ada ini yang saya garis bawahi dan perlu didiskusikan tapi udahlah. Saya udah letih semuanya dengan mak mustamal ini capek-capek itu dan itu belum belum semua ya. dalam hasyiat al-baijuri itu ada beberapa yang digaris bawahi ini juga baru dua baru dua baris dibaca dari kitab Al-Um. Dalam kitab Al-Um di sini hukum ma mustamal tertulis berapa paragraf? Dari sini sampai sini. Berarti 1 2 3 4 paragraf. Belum lagi ininya. Enggak usah ini mah. Ya. Ini enggak udahlah. Pokoknya udahlah daripada saya berhenti mengajar mending sudah kita berhenti berhenti aja dari pembahasan semacam ini kita khotimahnya kita tutup aja lah kita usahakan bagaimana menjadi husnul khotimah ya jangan sampai kita kecewa aduh udah capek-capek kan yang penting kita tahu sekarang bagaimana mazhab syafi'iyah kauman dan itu yang masih dipahami sampai saat ini tentang mal mustamal Mama mustaqbal. masih difahami oleh sebagian yang justru yang mendalami syafi'iyah. Justru yang tidak mendalami syafi'iyah justru mereka yang benar. Ngerti gak? Yang berkonsentrasi di syafi'iyah misalnya membahas kitab kitab kuning itu justru bertaklid pada hal yang seperti ini, bertaklid benar-benar. Jadi apa yang dikatakan di Fatul Muin itu harus dipegang benar-benar. Kitab suci dipegang benar-benar. oh ya nggak boleh salah. Apa yang diikuti pokoknya. Apa yang di Anatul diikuti pokoknya. Akhirnya berpendapat sebagaimana pendapat ini plok persis, nggak boleh keluar. Contoh-contohnya harus seperti ini. Justru sebagian orang yang awam yang tidak mempelajari kitab-kitab kuning mendengarkan muhadharah umum, kemudian ya, muhadharah umum itu pemateri berpendapat apa mustamal itu tahur. Justru itu yang benar, nggak usah capek-capek. Ya. Ya enggak, tapi ini demi supaya pengetahuan wawasan antum aja supaya tahu ya bahwasanya seperti ini loh Musa Amal dalam fikih Syafi'i hukumnya, syaratnya, definisinya, ketentuannya dan kejenakaannya. Bukan berarti bukan berarti di sini meremehkan dan merendahkan, tapi konsekuensi dari uh, keketatan dalam ma mustamal itu akan menyulitkan bagi banyak orang nantinya. Dan juga menyulitkan untuk belajar. Ya enggak? Antum belajar ilmu ini harus seperti ini jadinya. Beda kalau misalnya kita belajar fatul Muin cuma membaca terjemah selesai sudah ya udah nggak ada apa-apa. Lebih baik antum belajar di rumah membaca sendiri kan. Tapi kita supaya tahu kita menggali lebih dalam. Dan kalau misalnya kita memperhatikan sebagian sebagian penjelas syarah kitab-kitab itu ya apa yang di ada fatul Muin itu kemudian baca ya anak tuh talbin selesai. Kalau misalnya antum ke pesantren-pesantren tradisional jadi apa yang ada di situ udah meletok itu contoh-contohnya sampai hafal. Jadi jangan jangan antum heran kalau nanti ada misalnya kiai itu sampai contoh di kitab itu sampai hafal lah pleknya. Karena apa? Tekstual. Tekstual sekali. Nah ini justru yang namanya tekstual zohiri ini, mazhab zohiri. <laughs> Tapi justru kita yang dituding mazhab zohiri oleh sebagian orang. Baik, sekian dari Ana mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma wabihamdika. bihamdika asyhadu la ilaha anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyesel, nyesel, datang sini nyesel ya. Capek-capek. Terima kasih. particularmente.